wama amilatu aidihim. Jadi nggo nggo mematahkan keangkuhan manusia Allah dawuh wama amilatu aidihim. Kejadian utawa fakta utawa kenyataan bahwa beberapa bibijian, beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabehiku iku ma amilatu napa Aidi ma'amilat orang lakoni atau orang menciptakan bu ing kabeh apa aidihim tangan-tangan mereka. Elam ta'mal tegese ra iso gawe apa aidihim asamara ing buah. Menusa mletene ngono butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan, tapi kebutuhan mereka semua enggak ada yang mereka ciptakan sendiri tapi kok melete elam tak mal tegese orang lakoni sapa kabeh atamor ing buah Mana nih rasa gawe? Afalas kurun atau ono to an umaku. Eng piro piro nikmati Allah Taala alih mengatasi wong akeh. Ya kalau terang dong ya. Terus uh, eh, kulo niku berpikir ngitung berpikir ngitung saya berkali-kali matur ya mukjizat itu penting ya tapi tidak sepenting logika kalimah thayyibah. saya ulang lagi ya mujizat itu penting tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki ini disebut kalimah thayyibah. Napa kalimah napa? Thayyibah atau kalimatam baqiyah kalimat sing napa? abadi karena kalau Rasul itu selalu mengandalkan mukjizat, itu resikonya tinggi sekali. Satu, resiko bahwa mujizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu. Pokoknya rumah mungkin saya paham. Ya, resiko mujizat apa? Satu, hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu. Kedua, itu pun mujizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sihir oleh yang tidak percaya. Terus ketiga setelah zaman itu lama sekali maka berita itu bisa dikatakan hoax atau bohong atau mana buktinya. Sebab itu Al-Quran itu cerita mukjizatnya Nabi itu tidak banyak. Soal kue muni akeh itu mergo kue nganggur, jadi terus seneng hal-hal yang spektakuler. Jadi ku bawaan wong nganggur, bawaan wong raiso mikir, bawaan semi-semi utak cek kafir. Jadi iman wae butuh mujizat. Sebetulnya kebutuhan itu naif. Ya. Kalau terang nonge, ya. Gue nak paham iki tak jamin paling sepoe jadi wali, wali ndedean dan apa? Wali dedean. Wali dedean itu yes. Ya angger wong mukmin gini apa? Wali cewek kita. Tapi yang dedean gue coba yang nopo ya Abdul Qadir, Abdul Hasan Asadili, Abdul Haddad, wae wali wae iku maknane loro. Nak wali tenan kok Said Abdul Haddad wong sing dikasih Allah, paham nggih? Tapi nak ana dawuh ning Ihya kullu mukminin wali wa saben saben mukmin iku wali wa maknane wali wong sing disakeni Allah, paham nggih? Dados maknane loro. Kuwi makna sing ndi? Sing pertama sing kedua? Oh? Yo ya, pancen tenan setiap orang mukmin itu walinya Allah, tapi maknane piye? sing disakeni kok dikasih dikasih dhuwur temen sing disakeni lha iku sing kowe mlebu ayat Allahu waliyul ladzina amanu iku nak wali tenan dimaknani kekasih Allah lan nak wali kaya kowe wong sing disakeni Allah Sampeyan tawarai iman sing bener Rungokno tenan ya. Saya itu tidak punya obsesi apa-apa di dunia kecuali saya ingin membawa kalimat thayyibah secara benar. Begini misalnya satu ditambah satu berapa? Enggak jawab ya. Orang wes paut lah, wes paut cek TK. Sementing imannya bener. Satu tambah satu apa? Dua. Ketika kamu jawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mujizat apa enggak? Enggak kan? Karena satu tambah satu dua itu kebenaran yang absolut. Sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak ya tetap bilang dua. Baik yang membawa mujizat, membawa mujizat apa enggak kita tetap bilang apa? dua. Makanya sebetulnya minta mujizat itu masalah. Saya andekan menyaksikan mujizatnya Nabi rembulan itu terbelah. Andekan saya menyaksikan mujizatnya Nabi Musa laut merah terbelah. Saya tidak akan tambah iman saya. Karena iman itu sesuatu yang absolut, yang nggak butuh legitimasi mukjizat. Sehingga minta mujizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran. Mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek-utek elek. Utek elek itu yes. Ya, ya utek elek. Makanya harus tobat. Misalnya ono wong ayu, Iku ayu ta ora? Secara objektif ayu. Terus kayak mendingan ora ah, roh rasane, tarane elek wae. Nah itu kira-kira utek sampean begitu. Itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan, diruat, cara wong Jogja diruat. Nenggone gunung, nenggone segoro kidul, nenggone ndi iku? Nggon ruwat ku ndi, Mas? Kowe tau tak ruwat? Neng ndi neng watu apa? Kula nate mriku ping kulat Mustofa ra gelem sirik direne. Nah, gelem ren tak ruwat tak biayai, paling tak biro kembang saat taman ya. Golekno ning pasar kembang. Tapi ora sarkem, pasar kembang tenang. pasar kembang tenan, sini pasar iki lho maksudku. Pikirannya kok tidak kamu tak latih iman secara benar, betul ini. Saya tidak main-main ya. Saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab. Enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah, sangat mudah. Satu ditambah satu itu berapa? Dua. Kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang beda iya apa enggak? Enggak. Lalu menunggu diancam apa enggak? Kalau udah bilang dua tak bunuh, enggak kan? Karena kebenaran yang absolut. Lah Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak? Absolut. Sehingga harusnya harusnya Allah andai kan tidak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan. Allah tidak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan. Dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad gak perlu bawa mukjizat yang spektakuler. Sehingga mukjizat itu masalah. Makanya tidak ada imannya sahabat karena mujizat. Abu Bakar iman dengan kesadaran, Umar iman dengan semua khiyarus sahabat, iman itu dengan kesadaran. Mujizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh, iku kafir-kafir elek, muni waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura minal ardi yambu'a. Jadi mukjizat itu diminta orang sing aneh-aneh, sing brengkel jare-jare. Terus ya itu tadi seperti tadi, satu tambah satu berapa anak-anak? Ya sebetulnya dua, tapi kalau nggak dikasih papa tak jawab lima. Kalau kamu ingin iman masuk surga, utak kamu ijek kok catikan. Nanti kayak swargo gusti jiran tak arani pangeran. Nah orang serah pangeran. Maka ini absurd, suatu yang absurd, yang buruk sekali. Sehingga orang-orang soleh pun, soleh-soleh kayak kue ini kan soleh amatir seorang orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digojlok sama pangeran di masar, ditanya begini sama Allah. Dan saya apal hadis kutsinya. Ayo kamu ingin keluar dari Islam amatir apa tetap begini saja? Keluar. Nah, keluar kudu ngrungokno ngaji. Laulam akhluk jannatan wala naron. Ini kata Allah dalam hadis kutsi. Alam akun ahlan an utoa. Saya masih apal teksnya seperti itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya sebagai Tuhan tuh gak layak kamu toati? Jadi ketika orang-orang soleh amatir kayak kue, kue neng dunia sujud, sujud gusti, darahnya aku pangeran, gih gusti, opa ya nopo, swargo gusti. Pas wes kue pede apa ibu swargo pangeran tako, umpama aku orang bisa swargo, aku tetap berani pangeran tau ora. Kus kue mulih, Budi Gusti ya, jenengan pangeran itu yang penting suarga nih, jenengan nih pangeran. Oh neraka. Karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang BDI atau yang uji memberi hadiah atau tidak. Karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan, apa? Nah, kewaras waras ya, darah nih. Maka orang-orang pilihan tuh malu kalau minta surga karena Allah tetap Tuhan. kan nggak menciptakan surga maupun neraka. Makanya andekan saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya tetap tidak Tuhan? Tentu tetap sebagai Tuhan. Di sini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini. Ngapa lo Quran yang mergono bonus umroh? wah apa-apaan? Seneng Quran kok ngenteni rangsangan bonus kuliah gratis untuk jalur khusus wah apa apa Kue gedeng yo keliru, wong Quran ini berkai kok kue gedeng. Tapi kayak setuju blok tak jamin. Kemilah ndi? blok apa hasut? Pilihannya loro Nara setuju kasut, setuju hasut, setuju. mau ora terima goblok, goblok. Seneng Qur'an kok ini rangsangan hadiah, seneng umroh. Quran itu kalamu kita, kalamu Robi ngendikane pangeran. Kok senengnya ngenteni bonus ini apa-apa? Kampungan banget. Loh, kalau kamu seneng suatu coba sekarang, kamu mengatakan langit indah, itu kan objektif. Ya karena langit indah. Jangan sampai kita HP ini penting nggak? Oh penting untuk komunikasi. Tapi kira kamu? oh serap penting no, no. Kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan pribadi. Quran itu kalamu wah, selalu indah kapan saja. Meskipun kita tidak tahu untungnya apa kita senang Quran. Misalnya nggak nggak tahu untungnya umroh apa enggak, enggak penting. Dari awal kita mencintai Quran karena itu kalamu Robbi, apa? Ini kalamnya Tuhan saya. Saya mencintai Dia. Saya mencintai Allah, maka yang berbau, yang tentang Allah kita cintai. Tanpa presentasi dapat hadiah apa enggak, menghormat apa Saya sebagai orang alim juga gitu. Saya enggak peduli sama hormat saya, enggak peduli. Goblok kalau saya gitu. Segoblok-gobloknya. Saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang dan saya mengharap ridhonya Allah. Terus gue ngaji gue lihat ridhonya Allah, gue lihat selesai kan? nggak ruwet. Ojo kok gue ngaji, aku ngaji Gus Pak nak sida alim, nak alim ra ngaji <laughs> malah ra ngarak, malah ra bakal alim. Ngaji ngaji saja, lha alim gak penting. Saya ulang lagi ya. Saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang. Sebab itu Nabi pernah ngendikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik. Tapi jangan disalahpahami, seorang lain jangan disalahpahami. Nabi pernah ngendikan gini, mangkola la ilaha illallah jannah. Terus ada sahabat tanya, wa in zana wa in saraka yarqal wa in zana wa in saraka. Siapapun yang meyakini la ilaha illallah maka dia suatu saat pasti masuk surga. Meskipun pernah zina, pernah maling, iya kata Nabi, meskipun pernah zina dan pernah maling. Karena apa? Kebenaran absolutisme, kebenaran yang absolut itu tidak terkait koilnya yang mengatakan. Saya berkali-kali mencontohkan. Saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir, siapa saja, atau bandar narkoba, atau siapa saja. Tak tanya, satu tambah satu berapa? Kira-kira lonte jawab berapa? Tidak jawab saja, biar sampai pinter. Dua. Bandar narkoba ditanya jawab berapa? Dua. Yang di penjara KPK jawab berapa? Dua. Kemudian ada rektor Al Azhar tak tanya, satu tambah satu berapa Pak Rektor? Lonte sudah bilang dua, penjahat sudah bilang dua, para begundal sudah jawab dua. Terus dia karena rektor Al Azhar, kalau saya tiga. Kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira? Geblek. Kira-kira, tapi tentu, tentu itu tidak mungkin. Tetap dia pun jawab dua. Dia nggak peduli, wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat. Karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor, apa kamu siapa saja. Paham ya? Sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lontri, dengan penjahat sama, semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan. Karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja. Makanya Nabi ngintikan wa inzana wa insaroko. Meskipun yang melafatkan itu orang zina maupun maling. Karena tadi kebenaran absolut. Kira-kira lonte kamu tanya, lombok pedes tidak? Dia kira-kira enggak tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampean tuh waras. Tak, makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja. Lonte ditanya, lombok ini pedas apa manis? Pedas penjahat yang ditahan KPK Pak Prabowo, Pak Jokowi. Jawabnya sama, jangan terus kubu sebelah jawab apa. Iya ada seperti ini. Karena kebenaran ini absolut. Yang di penjara KPK bilang lombok itu pedas, yang menjara juga Bukan kok gini, kata yang di penjara. Kelompok apa? Kata ketua KPK apa? Pedas. Oh saya jawab manis. Saya akan dendam di penjara dia. Tidak bisa. Lalu aku yang Mustafa agak senang. Tetap tak arani lombok itu pedas. Misalnya loh, ya senang Mustafa enggak bully terus. <laughs> Misalnya aku rasa seneng Mustafa, terus dia ini jawab lombok pedas. Apa saya terus muni manis? Hanya nuruti enggak senang Itu hebatnya Rasulullah. Ketika ngendikan masalah la ilaha illallah wa in zana wa in saraka. Tapi orang salah paham terus katanya, "Wah, ini Islam melegitimasi zina." Dia semono ora ono ngono iku. Tekem ya. Maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu nggak ada bedanya antara orang fasik dan orang soleh. Semuanya ikrar Sekarang satu ditambah satu, lonte ya bilang dua, pencopet ya bilang dua, pak polisi ya bilang dua, kubu sebelah ya bilang dua. dua. Sekarang semua orang Islam sing fasik ya bilang Allah Tuhan, sing soleh bilang Allah Tuhan. Semuanya sama. Maka orang fasik pun dalam Islam nggak boleh kamu keluarkan dalam dari Islam karena sama-sama bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulane ahli sunnah berpendapat berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap tidak bisa dikeluarkan dari apa Islam. Soal dosa ya dosa saja. Apa nak kue terus dosa ini satu tambah satu limo. Nak selonte muni satu tambah satu dua terus orang soleh aku tak bilang tiga biar tidak sama dengan lonte. Tidak bisa seperti itu. Maka harus dilatih terus kebenaran absolut. Maka saya bayangkan kalau saya saya ulang lagi, andai kan saya menyaksikan mujizatnya Nabi memecah bulan, iman saya tidak tambah. Karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full. Kenapa? Karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut. Seperti saya meyakini satu tambah satu dua, dikasih hadiah satu juta itu tidak nambah iman saya kalau satu tambah satu dua. Paham ya? Enggak, enggak, enggak tambah kan iman kamu. Satu tambah satu dua. Terus kamu dikasih hadiah satu juta. Kepercayaan kamu bahwa satu tambah satu dua tambah apa enggak? Enggak kan? Karena kebenaran yang ab absolut. Nah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika ngetikan lauku sifal goto mastatu yakinan. Umpomo dunia aku aku semuka safah kabeh, imanku ratambah. tambah. Ketika ditanya, apa anda setelah di akhirat imannya tambah? Tidak, kata si Dinal. Apapun iman saya tidak tambah. Maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut. Siapapun yang mukmin secara benar, itu imannya sudah 100%. Maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru. Paham ya? Jelas? Kayak tadi, satu tambah satu kamu jawab berapa? Dua. Itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100. Kemudian yang bedai kamu, yang uji kamu, sudah kamu tak kasih satu miliar, sudah kamu tak kasih umroh, Iman kamu satu tambah satu dua tambah apa enggak? Enggak. Karena kebenaran absolut. Maka nanti setelah saya masuk surga tanya Allah, ha imanem tambah enggak setelah saya melihat surga? Ya tetap Gusti, tetap engkau sebagai Tuhan yang hakiki. Lah seneng tambah lah niku tambah mergo kelon mau cara keren ngene salta. Nggih, nak rukin kita koi. Imanem tambah gak ken mbok Mboten Gusti. Nak seneng tambah ge tambah Gusti riyen elek sakniki ayu lah. Tapi ya urusan seneng mawon, tapi nak imannya Nggak perlu tambah karena tadi ya, Allah Tuhan itu kebenaran yang ab absolut. Jelas ya? Gak jelas tuh. Maka kebenaran yang absolut ini sebetulnya nggak perlu mujizat. Maka mujizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua nabi. Bahkan mujizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai sihir. Makanya Allah nanti ngendikan uh, apa walau fatahna alaihim baba minas sama fadhallu fihi arujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum masurun Muhammad nak kaum menjaluk mujizat ora usah turuti umpama langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang innama sukirat absaruna kita-kita ini disihir Muhammad Nah, itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan. Pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat. Sahabat iman tapi ya dingin saja. Kenapa dingin? Karena sampai itu pun mereka sudah iman bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang hak. Karena bukti logikanya terlalu jelas. Tapi wong kafir apa ketika rembulan pecah? Iqtarubatis sa'atu wan komarwa iya wa iyyaro ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Tetap dikomentari itu sebagai sihir. Tapi sahabat sebelum bulan pecah sudah i man karena sahabat otaknya waras jelas ya jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya maksudnya nggak diperlukan dalam konteks iman karena tanpa itu pun para sahabat para khiyarun sudah iman Makanya agama ini likaumi yakilun bagi yang punya akal, bukan likaumin sing yasyadunal mukjizat bagi kaum yang menyaksikan mukjizat. Waras ya, jelas ya. Jelas ya. Mulane ke sebenarnya ana rono masar aku mau suarga warga kowe mergo mau ijek i pangeran. munggu aku raga gawe aku ijek pangeran tora. Terus kowe mikir sih Bahaya Eh berarti aku jadi pangeran buk pikir sih kecuali kue tak kei swarga kan tak takoki pangeran ngono Itu ibarat Pak guru tak jawab dua asal kamu kasih hadiah. Ya, nah ndak tak katakan tiga itu utak. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun nggak menciptakan surga maupun neraka. Karena ketuhanan Allah adalah absolut. Makanya Allah sering ngendikan dzalika bi anna waha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna waha wal aliyul kabir. Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia zat yang hak. Yang lain menolak Allah adalah barang batil. Hak akan selalu hak, enggak butuh pendukung, enggak butuh apa-apa. Karena hak itu berdiri sendiri. Makanya Allah mensifati dirinya Al-Hayyul qayyum yang berdiri sendiri. Jelas ya? Lah iman-iman kita ini iman-iman yang amatir. Pemenang ngaji kiai-kiai sing senengane ya cung yo ya, pokoke maca istighfar swarga, istighosa swarga. Kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu. Karena yang ngaji seperti itu sudah banyak. Atau ngaji model pengalim ya eh, maksudnya. Ya tadi model ini. Mengenai kena niru aku ya terus alim. baik gitu. bebe bawa tenan ra ngerti pokoke ngono, pokoke ngono. Dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu. Saya baca ihya seperti itu, baca hikam seperti itu. Dari guru-guru saya, dari bahmun bapak saya seperti itu. Makanya suarga itu kayak buli-bulian be wali-wali. Ada wali yang tawani pangeran. Jong silahkan bu suarga takoin di surga bisa sholat gusti saya. Iso ya. Oke kalau gitu. Karena gak iso bayangno, nikmate dadi kawula kok ora sujud ku gak iso bayangno wali-wali. Nek kowe kan gak kelon ora iso bayangno. Uteke wis elek. Beda desain uteke wali wek. Ambe wong ngene-ngene iki beda. Beda banget tapi beda biasa. <laughs> Dadi uteke wali ku wis aneh. Dadi karena dia merasa gak bisa terpisah dari Tuhan, karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan, maka dia bayangkan Ning suwargo ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah? Saya dermakan, saya khidmatkan untuk Allah. Kalau swargo kok mau kelon, terus mangan, terus apa-apaan ini. Jadi masih apa ya? Makanya dia aneh, masuk surga itu masih asing. Sampai ketemu Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah baru puas. Kalau kamu kan enggak surga, mlebu swarga glundeng ora takok sing duwe terus golek widadari kelon mangan kelon mangan ya sudah seperti itu sampai koi Allah gue paham mereka ini sing dua sok pos pokoknya. gue. ya tapi ya lumayan lah sementing nih suarke. tapi ini sawah yang jenis ini tidak ketemu saya saya juga agak ingin ketemu isen lah cara kalau tadi kan. cara muruah harga diri ketemu jenis seperti ini ya tapi lumayan apa masih apa di surga lah itu yang disebut fa'ama apa uh, yang ashabul yamin itu visi dream makhdud wa talhim mandud wa dilimam terus pokoknya pakanan semua wa maim masku bafaqiyatin kasiro la ati wala semakan makan bermakan jima inna ansa ansa'na guna insya'a faja'alna guna busuna. tapi kalau orang mukorobin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya mukorobin fama ingkana minal mukorobin farohu dan karena semua nikmatnya itu roh Roh itu malah enaroat wala uduna samiat wala khotor ala kolbi basar. Dia nikmati di surga karena al mukorrob dekat sekali dengan Allah. Makanya di kitab-kitab wali itu banyak Abdul Qasim Al Junaidi Abu Yazid ditanya tanya sama Allah ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga Dijawab Allah, sebenarnya umat kamu di surga semua, tapi nggak ada yang ingin ketemu saya. Bareng didelok ya mau do kelon, do <laughs> Makanya kayaknya saya ada ketemu sampean ini karena itu tadi itu, itu, itu, itu. Jadi karena itu tadi orientasinya beda, Pak. Orientasinya. Tapi tetap swargo ya. swargo Mbahmu tapi milih. <laughs> Kudu ngamal enak wis, Bro. Maka artinya sampean sepenting tak latih. Tak latih iman itu nganggo kalimah toiba. Iman itu kalimah toiba kira-kira logika yang terbangun secara benar. Sehingga dikalimatkan ya juga secara benar. Maksud disebut kalimat tuh hakin alih nahya wa alaiha namut wa alaiha nub bihanub. Kalimat yang memang kalimat yang absolut. Ya satu ditambah satu dua itu absolut. Ketuhanan Allah lebih dari itu. Sangat-sangat absolut solun. Maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati. Dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nubat. Insya Allah huminal amin. Orang kok sidik-sidik kalimat tuh amin suwargo ya jalu amu bahmu. Suwargo ya jaluk kadang-kadang aja. Kalau istighfar ya jarang jaluk suwargo ya kadang-kadang aja. Kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat sing abadi. Sementing mati husnul khotimah. Dalam keadaan meyakini kalimat itu. Meskipun ya mau gue tetap wali walimu wali amatir mau. Gak popo apa lah amatir lah nak wali. Ya tadi karena semua orang mukmin tu wali. Allahu waliul ladina aman. Engko nak wali tenan maknane wali yunu kasihane pangeran. Nak ora wali tenan sing disakeni pangeran. Engko iso urip mergo disakeni napa? Ini penting saya utarakan. Sekarang tuh banyak orang yang nggak pernah ngaji khatam. Jadi senengane paket swarga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah ibu ngambil gaji si BRI, Wanggerono waya BRI, BNI, angger ben setor neng BRI Al Hajjil Mabrur lah, jazaa'un unilal. Kulon nggih mun kaji tadi atau dalil iku. Sing ora kelar kaji kan jasa ya sak agem. Kulo beberapa kali nge ngepas tiang haji. Saat ini do ora jarang jaluk kulo, mereka udah mangkel mana. mereka kulo angger ngepas wong kaji dan Kulo juga termasuk wong jujur. Jujur banget kulo nak bab ilmu. Mungkin perilaku saya jujur sampai nanti nak ilmu jujur kulo. Padahal wong mlebu swarga lewat amal mbek ilmu cepet sing lewat ilmu. Amalam nah, ra cukup gue cepet cepetan mlebu swarga. Tanpa ilmu kan amal tuh ditolak, tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu. Makanya termasuk fadhailul ilm. ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal. Tapi kalau amal nggak bisa berdiri tanpa tanpa ilmu. Saya kalau ngelepas orang haji itu bilang gini, karena yang datang itu ya banyak yang nggak haji atau nggak haji atau nggak mampu haji. Dia niki nak dongakno dari kaji mabrur, kaji mabrur ku walese swarga. Sing mboten kelar kaji dongakno salate iku nggih mabrurah, sholat sing ditompo gih mlebu swarga. Sing ngrumat anak ikhlas gih swarga. Sing kere ikhlas gih swarga. Sing syukur mergo tanggane kaji meskipun ra kelar kaji tapi melok seneng koyok senenge sing haji nggih swarga. Mergo alamate wong mukmin seneng nak dulure seneng. Akhirnya sing kaji kan kecewa, ini ora fokus muji nih. Mulane terserah rada diundang meneh kan kira-kira gitu. Tapi aku malah beneran kan hisabku ringan. Daripada aku mentale model mubalek, haji ku fadilah ngene-ngene, ne multazam, masya Allah. Neng hajar aswat muni manu masya Allah masya Allah mergo disangoni sing order. Tapi dia gak mikir neng guri wong do nangis perkara nih ditegir gak kelar kaji. Gawe ngenes e wong fakir dosa dul-dul paham. Ya? Iku kudu dingajekno meneh. Mergo sing nyangoni iku dadi dipuji-puji. Enggak boleh ulama seperti itu. Namun balik oleh, nah ulama enggak boleh. <laughs> balik ulama kan kelasnya beda, no? Balik sing alim maksudnya. Nah, sing alim no ya kembar lah mesti kayak. Karena kita punya etika. Coba yang miskin semua umat Islam semuanya ingin haji tapi gak kelar haji. Kobok dalili fadilai haji fadilai multazam. Yo nangis malangan, malah kelar haji deh. Ya ibu-ibu sing rumah eh sabar senajan to eh rewel nggih swarga. Bapak-bapak sing rumah bojone rewel nggih swarga. Sementing syaratnya rewel lan sabar aku nih Nak sabar tambah rewel ter, belum teruji kata saya. Jadi syaratnya bojo sabar kudu rewel. Syarat yang tidak sabar, sing lanang kudu fakir. <laughs> Menipu tak kayak gitu. <laughs> itu. itu Kalau kamu jadi ulama harus seperti itu. Zaman Nabi Sugeng ya seperti itu. Nabi itu kalau ngitung ahli suwargo itu banyak sekali. Ana wakafilul yatim kahateni fil jannah. Sing rumah yatim kahateni fil ada ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga. Ada seseorang lewat, ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mukmin juga menjadi ahli. Itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Sehingga semua sahabat itu menekuni amal yang dia ditakdir di situ. Pengajar manusia kebaikan surga, yang belajar kebaikan gak sampean surga. Semuanya. Sekarang enggak, karena yang order wong kaji, Masa Allah haji ku mun musak masa Allah. ta, kula bolak-balik krungu ngoten niku. Kula kadang bagian donga. Batin wong kok ngene, nanti kayak dhuwit penak mulai batin ku malah ngerame itu. Saking mangkelku. Tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu, saya ingin balik daerah kurawan ini. Bahaya wilayah Gus Bah akhirnya wilayah angker ini. Nah, akhirnya nanggal pas wong kaji ge dongakno kajine mabrur sing buatan kaji mungkin mungkin bete di tombol serawani ngomong liane Tak semprit nih agak Karena Allah menyebut kebaikan tuh banyak. Coba kenapa hadisnya hanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal Memangnya tidak ada hadis ana wa kafilul yatim kahata ini fil saya dan yang rumah cahaya yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di surga itu lebih keren lagi bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan nabi kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas kok gue aku kan beda tapi kalau nunggu cek eling nasihati konco kulo kurang ajar tenan kulo cek eling terus Gus nak soleh jodoh nemen-nemen engko swargamu apa mbahmun gak enak sungkan jer soleh terus. Wes sagu soleh biasa wae. enggak tetap power aku ngopi-ngopi santai. <laughs> aku cek eling. Artinya terngiang-ngiang. Jangan-jangan nasihat ini benar gitu. Gue tangan-tangan ya sungkan. Gue ya rai soleh kan ngelani bojo mending Arabku ya sungkan kan. Oh, terus gue ada yang tidak dari ngalor gitu. Nak rawar aku kan santai. <laughs> nih kayak malam biasa wae. enggak mari swarga mawar aku kan apa? Sungkan. Nanti saya iki bocah rapati pati alasan ikut dok, Bahaya Gus. bahaya gus kejar kader. Lah anak kesolehan Gus malah war nabi tambah sungkan menek kurang ajar nasihat tuh ngono iku. Ya tak gojo, tapi nak pas-pasan terus kurang sidik ngerokok, serasa mikir ngono Gus pokoknya. Ya masuk akal nasihat itu Mulane kula sakjane nggih soleh banget tapi ora soleh jaga tadi supaya gak awor mau ben gak sungkan. <laughs> Cek eling, cek urip Nek Tak takoki cek ketoke gaya ngene cek. Ya ora untuk fasek-fasek sithik cek. Mau jaga ben apa? Ora sungkan. Ora enak lah Mustafa cek swarga kok. Kan gak bebas ini. Ya. Ono kena rencanane ra bareng aku wis mesti. <laughs> Sungkan. Sungkan. Ya. Apa ya, overacting nih kepinginnya kan terus mandi di laut, brodor kan. <laughs> Jadi orang guru nih kan suka. Gak sawar kan ya? Gak sawar cuma sesekali sowan. Ya. Orang minggu pisan soan, ngono. Ya, Sedilo wae <laughs> Bariku mulai. Saya ulang lagi ya, latela iman secara benar karena agama ini di kaumi kilun. dan yang minta mujizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang Wong muni siji tambah siji loro wae kok butuh sing ngomong memberi hadi. Ya ini apa-apaan. Allah sebagai Tuhan itu hak yang absolut ngapain kita nyari-nyari bukti. Apalagi nyari wis karuan. Nah Allah ku pangeran. Nah, mulane Allah kadang ngendikan wa ma mana ana an sila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu dia. Tidak ada yang menghalangi saya membuat mukjizat kecuali faktanya mukjizat sering didustakan orang-orang dulu. Wa ataina samudan naqata mubsirah fadzalamu dia. Dulu kaum Samud minta mukjizat unta keluar dari batu. Setelah satu ruti, nyatanya mereka tetap kah? kafir. Makanya kita melatih iman itu dengan logika yang sehat. Iku liqaumi yaqilun liqaumi karun. Caranya gitu tadi dilatih mulai hal-hal kecil. Ya tadi lombok itu pedes enggak? Pedes. Gula itu manis enggak? Manis. Terus ada orang jawab, saya bilang pedes. Asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas. Lo apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas? Sama. Apa hubungannya Allah sebagai Tuhan? Kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkan mengeluarkanmu. Aneh gak? Aneh. Makanya artinya peminta mukjizat itu sudah pecundang. Makanya nggak ada khiyarus sohabah yang minta mukjizat. Makanya minta mukjizat itu rata-rata orang nggak benar. Wakolu wakolu tadi rujuknya kan orang benar Lanuk minalaka. Saya tidak akan iman kamu Muhammad. Hatta tafjurolana namnal ardiyam yang buah. Saat terus ya autakun ala kajannatu min akhil wa inabi fatu fajir al anhara khilalaha tafsir au yakun ala kabitu min zuhrufin au tarqafis. Sama yang ngomong ini orang bener apa orang enggak bener? Orang enggak bener. Ya jelas ya clear ya. Jadi kita iman ya iman saja. Nikmati wis ngandel kula. Jenengan anak sujud nikmati matur nuwun Gusti jenengan nakdir kula sujud sehingga saya sah sebagai hamba jeneng jenengan. Kowe nak ape mati nikmati wae. Gusti kula wangsul teng jenengan zaman teng donya ya sing ngurusi jenengan, mungkin setelah mati ya sing ngurusi jenengan. Zaman saya hidup ya nggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri. Ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja, yang ngelola roh ya nggak tahu. Zaman kita hidup yang jenengan kelola, setelah mati yang jenengan kelola sama saja Gusti jenenge inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati alamin itu bagus Terus mati, anak-anak eling yo nangis, ibu ya bojomu yo simbe nangis, sak kadari ya sudah selesai. Nak gue tangisan Cina, nak disiksa mungkar nakir. Tapi nak gue wong soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir damai, pengalaman baru. Terus dites mungkar nakir lulus, oh kumplot. <laughs> oh, akan keren. Oh. Mlebu swarga diame, napa? Lah lasing jenis gigi buat tahlil yo kena ora yo kena aman. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi budol ya pitung ini tradisi budol kalimat tetap kalimat thayyibah. Tapi misalnya orang sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimat. cuma rasa seneng dinane pitu. Ya gawe wolu. <laughs> nah, misalnya gedeng pitu ya gawe walu kan gampang. Nah gedeng pitu, gedeng walu ya gawe siji sementing orang anti kalimah. Taiba, mau anti modele. Ya tidak apa-apa, gue ikut Cocok tidak cocok biasa. Ini ilmu semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pengiran. Artinya wilayah pengiran nanti yang uji itu kan pangeran ngapain debat kamu sekarang? Kita sering kritik Wahabi, kita juga sering dikritik Wahabi biasa saja. Saya sering ketemu lama Wahabi, ya saling menghormati nggak apa-apa. Meskipun saling kritik, ya kecil-kecil kan ya biasa, nggak masalah. Orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa. Imam Syafi'i sama gurunya sering kecil-kecil kan. Pas atas nama orang alim ya kecil-kecil Dulu itu Mbah Hasim Asari sering gejol-gejolkan sama Ki Fakih Mas Kumambang, sama-sama orang alim. Ya murid sama guru. Karena ilmu itu memang apa ya? Kayak iya kayak enggak. Nah, yang ilmu absolut pasti sepakat. Misalnya tadi, apa kalau ibah itu selalu baik? Pasti selalu baik. Ya sudah. Lah nanti cara kaifiah melafatkan itu orang yang bisa berdebat. Baiknya dilafatkan kapan ya? Ya baik terus, tapi selalu ada pantangan. Misalnya di kamar mandi, saat jima misalnya. Itu kan pantangan-pantangan secara etika, no? Pantangan-pantangan apa? Tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu. Ulama-ulama berbeda itu. Kalau gejol-gejolkan ya ulama dulu itu lucu. Misalnya sama tak beda, ya kan kamu jadi kiai. Kira rara rasaan jadi kiai. Baik mana anak-anak kecil di waro kamar wong tua apa dipisahkan. Andai kan kamu punya pondok, milih mana? Anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah? Eh mau jawab, gimana di, di warno apa dipisah? Dipisah. Nah, oke Hen. Dipisah. Lu akeh sing dipisah. Ada yang bilang diwarno. Kalau di itu memang kalau dipisah itu resikonya sing kecil mentalnya cilik terus. Mergo ora sing didik. Sing tua. Nak diwarno kadang sing cilik, sing tua kan suaya rabi men bakas rabi, cilik katut bakas rabi bahaya. Utawa eh, sing cilik melok main game, sing tua melok main game mergo katut cah cilik. <laughs> Lha iku jenenge istiad, sama-sama apa? Sama-sama apa? Mungkin. Sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di soft akhir. Yang soft awal wali karena sering soft awal. Yang soft akhir ya ada yang jadi wali. Yang soft awal nggak terima. Kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat soft di kalau sholat di soft akhir? Jawabnya saya itu malu sama Allah. Kok kepedean betul kok di depan. Tapi gak jadi dulu ya, gimana cerita ya? Cek pede nih, Enggak ngarep. Karena dia di belakang motifnya itu tidak males. Tapi motifnya itu apa? Tawadu atau malu. Dia jadi wali. Nah, aku kan mergo males panjen. Atau mohor roh imam itu. Ibu semua rira wali-wali. Sing ngarep kadang ambisi mami deh dene malah repot meneng. Jadi dulu ilmu itu biasa. Orang Maliki itu nak gojlok orang Hanafi itu yontek ya ngame. Orang Hanafi kalau gojlok Imam Malik itu yontek ya ngame. Ya biasa dulu itu ilmu. Ya biasa. Misalnya gini sampean tak bedai. Tidak jawab saja jujur. Rasulullah itu puasa Senin Kemis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat. Kadang-kadang. Sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang. Ayo jawab saja. <laughs> Wah, akeh sing sarap ya. Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus? Kadang-kadang ini sudah masih benar. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang? Terus. Nah, sekarang gitu. Sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat. Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang. Nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ilayomil maka Imam Syafi'i milih kunut terus. Abu Hanifah enggak bahaya kalau sunat kok dilakukan terus nanti dikira wajib sehingga Abu Hanifah tidak kunut dan itu ya biasa ketemu gitu Imam Syafi'i kalau sholat di masjid Abu Hanifah itu tidak kunut ketika ditanya ikroman di hadal madhab saya menghormati madhab orang Hanafi kalau main ke rumahnya Imam Syafi'i ya kunut ya biasa dulu sekarang kunut dan kunut jadi politik identitas ini kunut sebelah ini mesti yang tidak kunut sebelah yang dulu itu ndak saya sampai sekarang nggak pernah tahu kunut itu tradisi ormas mana. Sampai sekarang nggak ada tahu. Karena saya orang alim, tahunya kunut madhab syafi'i, nggak kunut madhab hanafi. Dan itu sebelum tahun 12 dan 26 madhab itu. Tidak tahu toh maknanya. madhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26. Jelas? Kok orang Paham. Jadi dulu lama ya biasa perdebatannya gitu. Apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara ahyanan itu sunat terus? Apa sunatnya juga ahyanan ahyanan sekali tempo? Jawabannya apa? Terus. Tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib. Nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus Imam Syafi'i. Ya sudah akhirnya jadi seperti ini. Dulu itu nggak jadi politik identitas, saling menghormati. Arab tuh ngarep no insun hu ing i kelawan oleh nyegah ingsun iya huyo ing wong anik dunia saing dunia. Wa anati lan oleh nulung ingsun iya huyo ing wong ala taat ing atas itu. Tapi walam yurid nilan orang no sopo wong ni ingsun. Berida kelan ridha wa syukri lan syukur. Berida kelan ridha wa syukri lan syukur. Mulane fatarot tu mongko ninggal ingsun hu ing wong tu mongko ninggal ingsun hu ing wong kitar kimusroti kelawan ninggal nulungi ning wong iku. Ini hati saya sangat. Jadi misalnya kata sekolah, kok misalnya kula niku mulang ngeten iki, mau mawon mulang ngeten iki terus santri-santri kulo utawi sing ngaji kulo gak rohak kulo. Utawa kowe mbek bojomu wis apik, bojomu ora rohakmu. Nggih rumah tenan ya. Kulo misalnya nyai santriku ora rohakku. Kowe apian mbek bojo, bojomu ora rohakmu pemimpin wis baik dengan rakyat, rakyat gak tahu haknya pemimpin. Pokoknya semua amal kita lelah gak direspon secara baik oleh orang lah orang lain. Itu maksudnya Allah, kue mulangem ben ikhlas. Ya bujuk bojo ben ikhlas. Ben ku mau fokus golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Tapi jebule gak kue apik bujumu ben bujumu api. Mesti ngapi servisnya ning kue. Kue apik mbek santri ben salam templek ben hormat. pemimpin api ben dipilih menah kowe kuwabe niate raif iku Allah dawuh ngeten he aku gawe kowe ra disenengi wong ben kowe fokus eling aku malah kowe ra ngarepno aku kok gamane Allah tersinggung wong kowe iku tak adono kok donya tak aduh, nyoko pengaruh dan gue gue eling aku. Malah karepem pemiku ora ora tau eling aku, gue ora tau no aku. Gak Ben pangeran tersinggung. gue eling dunya ora tau no aku. Misalnya api be bujo ben dilayani aku api raya tuh ben dipilih meneh. Api be santri ya ben difitmai ben diloyali, ben di pujo-pujo. aku ora tau mbok no Nah, itu jadi Awal tersinggung apa? Arot tuhu walam turitni. Jadi arot tuhu walam turitni. Jadi kemana? Aku ngarepno kue tak didik melarat ben kowe ora terikat dunia. Kita tak didik kapati disenengi tangga ben ora terikat manusa. Kita tak didik bojomu judes ben kowe ngapiki bojo mergo perintah kula. Tapi kowe iku ora nampa iku. Ora nampa iku mok kowe iku anane ora ngarepno aku. Dadi intine kita jadi mukmin yo ngaku mukmin tapi orientasine gak ridane Allah tapi kompensasi sosial sosial. Lamane kowe iku makhluk mesti nih kemening Allah harapannya nih ridane Allah tapi kayak ku makhluk sing harapannya makhluk untuk makhluk misalnya ke surga lomo kepinginem ya di subyo subyo kue melarat kepinginem yo ya nang nang tok walase melaratiku misalnya di saapeni wong ini itu tapi orang orang yang kamu tuh tekem kabeh sing buat lakoni ku ridho kabeh mau demi boleh ridane Allah. Iku kamane Allah tersinggung nek ana wong arot tuhu tapi walam yuridmu. Aku ngarepno dekne ben kembali ning aku, tapi walam yuridni dekne ora ngarepno aku. Ya mau kabeh dikonversi ambek materi ambek dun. Ya wis mulai dewe apa fatarok tuhu. Lah kowe ora ngarepno aku, ya ora ngarepno kowe ben ke tambarno. Iku naudzubillah min. Ya mulane kula suwon ana bojo judes iki ya, sing sabar. Gitu iku ya, ya Allah. Sing gawe judes ya. Allah. Ana santri ra rohake kiai kiai sing sabar. Wong dene nglakoni hake dhewe wis bingung. <laughs> Dadi kiai kok nuntut bangunan yang santri wis bingung ngurusi awake. Nah, ono presiden, bupati, gubernur gak ngurusi kue ya keben ya utang itu akeh do bingung ide ngurusi partai koalisi ini udah kesel dewe dewe dewe bubar nopo nopo di dunia dewe kini di dunia dewe sementing kita kabeh yang dunia itu boleh ini Allah subhanahu wa wa ta'ala aja sampai Allah nyoba kita iku ben kita balik ning Allah tapi kita tidak menghendaki ridane Allah itu dawuh pangeran sih arat tuhu tapi walam yurid ya jane aku iku kepengin dene balik ning aku dawuh Allah tapi walam yurid nih dene ora kepengin aku maksudnya kepengin aku iku kecewa tak paringi melarat yo kecewa tak paringi sugih ra pengaruh yo kecewa tak paringi sugih blegedur ada di presiden bupati gubernur yo kecewa kabeh kepingine liyane aku Dewi pangeran fatorot tuh, akhirnya tak ber. tambah. Jadi tak paringi apal Quran gue ben seneng Quran. Kemudian arah payu semaan gremeng. Tak paringi iso pidato ben ngandani tonggo sebelum ban kandanane enak salam tempel sithik gremeng. Woi kuwabe ku dikompensasi bedu. Aku ora tau mlebu ning atine udah dawuh pangeran. Lho kok dekne ra ngarepno aku, bos sesuk pangeran dawuh fatarok tuh ya tambah. Iku aja sampai kita ngalami. Kula niku dereng nate maca Quran nangis kaya maca ayat tentang Allah iku nglalekno kita. Nanti saat ini ya, ayat paling tak wedeni ayat ini. Ini ku kue neng dunia ku lali aku, akhirnya aku lali ku. Kue pie pie lali aku, aku ya lali ku. Kue mau rokok na Allah jeeling kue ku jeena, ije dieling eling zat yang paling arhamurrahimin. suatu saat dintas tapi nak Allah wes ngelalek no kue ya tentu Allah gak lari tapi ngelalek no kue itu ila abadil faduku gimana sih tum liko ayomikum inna nasinakum itu ayat paling berat kue nang ngicipin rokok wong kue zaman yang dunia aku lali aku aku ya lali kue ke zaman yang dunia ngembarno aku kue saya tak barno Mulane niku sirine iki kula niku mulang jenengan, kula ora pati seneng soa, ora pati seneng disoani. Wes sekali-kali ngamal sing ikhlas. Kowe ora usah wong wongno, aku ya ora usah kok wongno. Mulang iku murid-murid syariat Allah Subhanahu wa taala. Soal kowe kadang roh hakku ya monggo boten ya monggo, sampean di hak kula wis pokoke saku ngeten iki. Pokoke kulinakno kabeh namung golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Ojo kowe apik masyarakat sing mbok ilingi bales jasa mereka. Semua apik mbek bojo ben bojomu pelayanane apik. Apik mbek anak ben sampeyan nak tuwa ngrumat kowe kabeh iku mbok karepno dunia awakmu dhewe. Allah ora mlebu ning kamu sutekem. Lah wong sing jenis ngene iku sampeyan terus ketoki inna nasinakum aku lali kowe wong kowe lali aku. Aku jadi dewe pangeran dhewe kowe ra ngarepno aku walam yuridni kowe ning segala amal soleh merangarap ngarepno aku akhirnya fatarok tuh akhirnya tambar Sabar nona saat ini yang ngotot niku kata. Melarat, ngetono melarat itu ben kepengen diperhatikan sampai di daftar-daftar orang negoro bentuk BLT, BPJS jadi melarat itu diketok nih ngetokno negoro bentuk BLT nih wong suka bentuk soda kok mau tak ning bojo ben dimaklumi ra kok iki to iku wabe mesti nek gak ngono semarat melarat ae ra usia wis ketok ora ine kok bisa dira ketok ketokno ora ine wis ketok tapi mestinya kau gusti matur nuwun kok marat ngeringakno hisab kulo. Jadi kulo nak betul alfat ya hisab e berat. Kok nanti alfat ya disyukuri eh pangeran. Wis kabeh sih biasa wae lah. Pokoknya kabeh ini neng rida ini Allah. pokoknya Allah udah dadekno asomat, Allah Allahu somat. Ute Allah itu dat sing tujuan utama. Ojo sampai kabeh buat latih dari konversi dunia. Nanti kalau nulis susah. Kalau jadi dawi bapak tak kenang dalam hal ini. Bapak nanti di Dawi Mbah Hamid Pasuruan. Ini ini gue saya pernah misalnya nih Mbah kula ya, Mbah Hamid. di Dawi <laughs> Dari bapak bapak ini di Dawi Mbah Hamid. Aku susah nur. Mas Budi, ayo nah, iya, wong kabeh aku soleh aku soleh soleh Budi Ini Dawi beliau, aku soleh ya soleh soleh Budi kepentingan ridane Allah. Jadi mbak wong-wong itu duit dihormati. Gue nang walas gue ngene kita. Jadi wali-wali besar itu ketika mulia ditamoni wong akeh di subyo-subyo itu udah nangis di kamar kan. Misalnya kayak kulon misalnya, kulon ini misalnya ngalim kan ngalim ngalim kudi, ya, ya tanggung mulang umatnya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulo soleh ya soleh soleh kudi, lihat ridhani Allah. Tapi wis jadi ada di e masyarakat nak nong soleh tiga duit, tiga gula, dicucuk. Akhirnya wong sholat kan nak tenan nangis gusti kalau kalau sholat gue dani jenengan kok jadi ini duit dicucuk. dia sholat amatir, wah cocok gini kok. Nah itu amatir, ya. tapi ya sebenarnya gue rame-rame apa dunia. Jadi gue kudu ngono. Kodo gue kau gue ridani Allah. Jebule terus mbok sodako iku siap loyal mbek kowe donya akhirat. Bahkan toh nyawa. Mestine kena nangis. Lho kula sodako golek ridani jenengan kok dadine ngeten gitu. saat desa aku kabeh mergo aku lomo berarti guys untuk kompensasi masalah dunia mesti ini iso itu tetep gue gak ridane Allah soal ono perlakuan baik oleh tangga ya kebetulan itu bonus dono tapi tetep orientasi kita inna manut aimukum liwajillah na lanuri dumingkum jazaau syukur aku nak ngamal itu yora arep arep palesnya manusia wala syukur yora arep arep matur nunggu nunggu Ya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Mergo aku inna nakhafu min rabbina yauman abrusang qamtarira. Fawaqahum wa syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratau bas. Jadi kena wong sugih sedekah orientasimu iku sedekah iku ben nolak siksane neraka, nolak bendune pangeran. Kowe ora perlu mikir engko dihormati ta ora dimatur nuwune ta ora la nuridu minkum jazaa'u wala syukur aku ora arep arep wales ora kowe padha wae pe melarat iki ora usah golek simpati suwan wong sugih ngetokno melarat panas banter iki kula ora di duwe anak loro golek ben disedako jadi zaman akhir repot sugih ya ditur melarat ya di dol umat ya Nah aku ngedol kue ya larang Bangku pilpres tau apa ya larang Tapi kan jadi ini ruwet Repot Dol gue untuk dunia untuk duit sithik wae rokok, mana ra tak dol yo ora payu ora. <laughs> Kira ngene iki dadi ne. Tapi sebenarnya kita akan demo nih rokok. Nah, malaikat malik nyekel aku ke demo. Gusti ini malaikat malik pilih lagi guru naso kulipat. <laughs> Malah malaikat malik malah tersuruh ngomong roh rumah samu malah kesentak. Iya, hati sih kalau seneng. Sugeman kita ngalami Allah dawuh kita arat tuhu walam yuridni napa arat tuhu walam yuridni fatarok tuhu ika ya, palo napa arat tuhu walam yuridni fatarok tuhu Nah kira-kira nak ketemu Allah langsung ya berarti Allah dawuh arat tuka walam turidni fatarok tuka ya, misalnya ketemu langsung ya khitobe ya khitob berarti aku ke tak paringi melarat ben aku ke tak paringi alim ben aku lho jebule kau tak paringi alim ben dihormati bentuk duit. Ya tak paringi melarat, jebule yang beruang bawa kandani melaratem ben kento duwe. Lho kowe iku tak kei ini iki ben eling aku. Tapi jebule kowe aku. Maksudnya nggak aku ora penting. Sing penting adalah kompensasi makhluk, kompensasi sosial. Yang niatmu ngono ya fatarok waktu yo ya wis saya kira. Aku yang aku, yang gue di zaman dunia yang ngembarno aku. Paham ya? gue paling berat nabo. Paling nabo. Berat. Jadi gue lali aku ya tak lali ini indah nasi. Mereka ya ujung-ujungnya gimana sih tum liko ayam likum. Eh, jadi kamu menikah lali ya tak lali. Mana pulau nu paling wedi. Pulau jeeling terus dewi bapak. Bapak nu sering isu isu nggak tenang pulau jeeling. ini buatan ketuanan sarungan tok kawasan melampa melampa. Namun gimana ya, tenang ini ini seneng anda santai kawasan santok melaku melaku kadang ya orang aku peti santai. Dia mau gue eling nah aku nih dunia kabeh makhluk kabeh kaulani Allah orientasi ini boleh ridani Allah Orang hukum kompensasi sosi kalau nanti sana juga biasa nak tengah dalam biasa kadang menyapu biasa mbak kadang hitung pasar biasa anak-anak pula itu biasa karena alim saja, tidak ingin saya terus mendapat perlakuan khusus berlebihan enggak mari kompensasi ini dulu saya juga orang ya dia yang amatir merusak tatanan Wong ora hormati wong alim ben kualat. Lah kok wong alim golek penghormatan wis biyute kualat blok goblok wong ora ora pangeran ya menane mau hukum apa sosi. Jadi saya gitu kayak politikus, kabeh kebaikan kudu untuk respon, paham ya? Kabeh kebaikan untuk apa? Wong kowe ibu bojo ngekeki ibu sak juta, tak kei dhuwit tak cukupi. Gak ngregani wong lanang. Ya iya, susah ngamal ikhlas ku piye kei dhuwit kei dhuwit bojo sampeyan nanggung am kei dhuwit. Soal gak ngregani ya kok. Ben seru napa? Bujuku ternyata hebat, harga ini dulu, tak kayak itu orang ngecek ngamuk, konsisten, tenan, umur kini dalam, hebat, hebat, akan nah, itu su, suwa. Eleng-eleng, ojo sampai kita ngalami Allah yang kita, nopo arot tuhu walang yurid, fatarot tuh. Eleng-eleng, itu geman, so ben kita ketemu Allah, terus Allah dawuh ke, arot tuhu walang yurid. Aku kayak tak gawe neng dunia macam-macam, ke eleng aku. Ben kue ngarep no aku, deh. Bungge loh, tengene Quran kan jelas. Sebut ini kok, lako dekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Iku mau limangka nayar juwo hawal yaumal akhir. Jadi Allah gawe variasi dunia ini ki ben kowe Allah itu harapan kamu. Kowe sedekah ya harapanmu diri dani. Allah, kowe nyabari melarat ya harapanmu diri dani. Allah, kowe sayang anak ya harapanmu diri dani. Allah ben anakmu jadi ahli tauhid, ahli solat, ahli sedekah. Jebule kayak ngapi ya anak ya ben tuam di rumah. Ngapi bojo ya ben bojo gelem dikelori ku kabeh dunia iki. Ora ana nang tekem iku Allah. Ya iku sampeyan kena ketemu Allah, kowe ku ning dunia tak didik ben eling aku. Jebule sembo ilingi liyane aku yaiku kompensasi sosi sosial yo wis fatarot tuh wis saiki tak mbarno. Iku gimana sih itu mendiko ayomikum ah, ya eh, eh kowe kula liya. Mulane kula suwun. Mulane kula tak tradisi jarang karena sih, iya, wes wis jarang soalan ben ora kulino kabeh kompensasi sosi sosial sing kabeh kowe apal Quran wis deres golek ridane Allah soal bayi semaan ya alhamdulillah ora yo ya wes wis panjen golek ridane Allah kowe iso ngaji ra payu pidato yo ya wis kabeh golek ridane gue ben wiling-wilingan nak hakikate yang kita tuju iku namung Allah Subhanahu wa taala ku mangka nayar juwaha Rasulullah jadi idola, jadi panutan tapi mau khusus kanggo wong sing ini golek ridane. Nah, saiki orang. Medat nyebut kanjeng Nabi ku bentaris pidato maulite. Nyebut kalimat tauhid itu ben partainya Pak Yuman, nah ormasi Pak Yuman. Bila-bilani bila NKRI kadang ben diwongno presiden ketok loyal be NKRI kabeh itu sih digoleki kompensasi dun. Ya, mestine gak ngono. Misalnya kepercayaan NKRI harga mati ya, nak wong stabil, negara gak keyo, sujud ya kepenak, sholat ya kepenak. Nah, ya, itu bener. Kalau balik malih. Ya. Misalnya di Indonesia rasa seneng eh, nak orang keyo itu sholat yo kepenak, zakat yo kepenak, poso yo kepenak. Tapi nak keyo sing ribet gak guso. Wah, itu berarti kabeh orientasinya golek ridane Oh, tapi nak ngene, wah nak rakyat sih penak, kongkol kongkol ya penak, dulu bagus ya penak, rano kerusuhan, lu oh, setan lah mau, paham ya? <laughs> Tapi kafe kok tujuannya ngenak noa? Ah? Kita kita ora oleh. Kalau dia seneng Indonesia stabil, tapi kafe wong soleh seneng Indonesia stabil, dan sholat ya kepenak, jumatan gitu apa? Kepenak. Jadi kafe itu nomor sisi, Allah Subhanahu Wah, jadi apa tenan gini ya apa loh hati sih sak kalimat apa loh pokoknya kita tuh sampai ngalamin apa arot tuh walang wiridun fatarot tuh kue tak gawe aku itu ya ben kue eling aku dewi pengiran jebule kira ngarep no nah, aku lo kata lo tiang ngarep no Allah kata tenan kata kata sang bahkan institusi ibadah kadang dipakai untuk alat kompensasi sosial Sholat ngetuk, darani khusyuk. Nah darani khusyuk kaya berhak untuk salam tempel, berhak untuk penghormat, penghormatan. terkenal kenal apal Quran lainnya dan koyok layak. Simaan yang istana, simaan yang kabupaten, dulu dikompensasi dunia. dunia. apa ya itu kan, ini. Ya soal simaan ya simaan, soal pengajian pengajian biasa. Tapi kabeh namun golek ridane Allah. Soal seneng dunia sak kadare lah, pokoknya sak sak pantes-pantes. Mau mangan ya, sak piring ya kok. Cara Umar bin Abdul Aziz di sing nang mangan bar sak piring entek. Ya aku mau wis kejam jam ya, sampun. Wis tenan wareg. Ya iya butuh sego sak piring aku kok. Butuh suapan barang lho. Maksudnya dekne iku presiden. Kok aku butuh suap miliatan lah opo jebule mangan sak piring yo. Wareg. Mestinya aku butuh miliatan nak manganku sak sak ngono maksudnya. jadi <laughs> ulama di sini ya lucu dadi Lha pulau kula nu nang ngopi, anggere sesuk kan ngopi. Niki damel piyambak kula jarang ngengken bojo kula. Ya ora krana wedi ya ora, seneng ae gak ganggu wong seneng. Ngrisik gak kopi dhewe, bar kopi sawana. Lah yo ya ngopi sak cingkir ya wis seneng enak era karuan kepen dadi pejabat man kok ribet. Ngopi ya sampe delok berita terus rawuh tangkep di KPK seneng lucu Gusti. Lucu wae bariku delok gosip artis ini seneng di bangga gosip ibu cumi eh, dua terus gosip orang dia ada bujumu sing ngono kayak bingung aku tak tahu lalu ini kang rasa dikus ora kerungu awas kabur kalau hasil dunia anggap lucu ya loh anggap lucu seneng orientasi namun allah subhanahu entah itu ayat paling kula ini itu ayat sing kita kira kita sebenarnya kena kita bahwa ya, inna nasinakum aku gue lali kuwe Sebagian ya, ayat disebut mergo kowe yo gimana sih? Mergo kowe yo lali aku. Ya, Misalnya kita di wong alim dihormati wong. Nah ana wong ra hormat, ana apa ya aku ra hormat. Angger kuwabe iku orientasine kompensasi sosial. Lho kula nggih biasa jeneng bocah iki biasa. Kadang anak ulo deh jenenge bocah tak celuk ya ora moro, kula nggih seneng Ya kaya cilik kadang ra moro, ya pokoknya. Apa desen wedok gitu, desen cacili gak anak wong tuane, kebene kabeh ku kersane Allah. Kami kula serat Kowe aku ngaji lek sampean serata pikir, kowe roh aku ora serata pikir, hakmu kowe ora roh. Kowe ora iso nyelametno aku yo kowe mbok dhewe nyelametno awakmu ora iso ben ngono. Kabeh kersane Eleng-eleng. Pokoknya Allah udah dadeno as-somat. Allah somat Allah tujuan utama. Saya ini uang belajar ilmu sosiologi. Hukum timbal balik. <laughs> Oh, Wah, teori. Kalau kita begini diperlakukan publik ini, bentuk upload publik, bentuk apa jenis? Uh, eh, representasi publik terus akhirnya bentuk perlakuan khusus kabeh makhluk udah di tujuan nah ini gue tenang sal makhluk nih gue buatin tujuan tujuan urip gue limangkan ayah rasulullah wal yaumal akhir tujuan urip kita namun ridane Allah. Innama nut'imukum liwajillah napa la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtari. Lan aku iso ngono tenan fawaqahum wa syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratau wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatau wa hari. Jadi ning dunia kudu sabar, golek ridane Allah. Mbok bojo judes jadi dari anu ridhani Allah, di murid wangkot cuek ya sabar, boleh ridane Allah. Dia toncong sugih yang lepuk ya sing sabar, boleh ridane Allah. Di kita kuabe itu mau kabe boleh ridane Allah. Jika pas ketemu Allah, Allah dawuh neng kita misalnya Arab tani kue zaman yang dunia ngarep no aku, aku saiki yo ya ngarap no aku. Ya, kue jadi kaulane Allah tenang. Wes mlebu ayat fatuhuli fi aibati, wa tukhuli jannati. Kue saiki daftar tenang jadi kaulaku, aku, saiki yo ya kue mlebu suar selama ini kan enggak, kita ora kawulane Allah, kawulane duit, kawulane loyalitas, kawulane makhluk, kawulane kompensasi sosi, sosial. Jadi kita ora kawulane Allah, kawulane kepentingannya sendiri. Wa alamatus sakawati utai alamat wa alamatus saadati, utai alamat bejo. Wa alamatus saadati, utai alamat bejo, ku arbaatun papat menal umuri sanging bro-bro Alamate kecewa ana papat. cici zikru dunubi kowe eling-eling dosa diati kang wis liwat. Carane binatmi kelan gedun wal istighfari dan istighfar. Ojo eling tok terus mbok kenangan ning buku hari harian. Aku zaman kuliah tau pacaran mau papat. Wis tau tambung kabeh. Wae ditulis mung bangga-bangga. Nah niku geblek Misalnya gue jadi, aku tahu bodoh ini wong satu, gak onaran, tulis jadi kebang. Dan orang ngono maksudnya eling dosa, eling binat wal is, istighfar hasanati lan eh, Wanisianul hasanati nan lali pira-pira kaapian almadiyati kang wis Kita nglakoni apik ku lali. Dan kepengin nglakoni meneh lan eling gak repot. Mergo aku tahu. Wong ketemu kiai ne gurune salam template bisa eling terus akhire ra kepen baleni ya repot. Ngekeki dhuwit bojo. Wong ngekeki mung orang juta ning tanggal siji tak nganti akhir bulan ra dikeki mergo eling gak bar repot. Ora usah ngono, bar ngapi anu lali, mbok kepenapian meneh, kepenapian meneh. Bar ya wis ya maksudnya. Bahkan saking laline ke anaknya kaya-kaya sedini hasanat ku lampak ora tumiba apa hasanat ini sanggeng wong. Jadi kaya ora tau nglakoni, Jadi kepen meneh. Di anaknya perono satu meneh hasanat itu misalnya latah kuru ora setia apa hasan menelai ilali sing bro-bro penyakit. Selain itu ngamal ape ora mesti terbebas sangka penyakit. Bu eling-eling jebule kualitasnya banyak penyakit. Apa Ape dilalekno, ben kepen nglakoni nah, ben nglakoni men. Wana nasruhu lan oleh ningali wong ilaman maring wong fokau kang sandureman man fitini dalam agama. Jadi alamate wong apik kuwi delok ibadah ning sak Misalnya kita sholat fardu delok ndelok sing qobliyah ba'diyah. Wis qobliyah dia tok ndelok sing kelar sedekah. Wis kelar sedekah delok wong sing rido mek kodok-kodare pangeran. Sehingga ono perkembangan kepengen naik kelas mergo ndelok sing sak dhuwure ning babakan aku aku. Fakta di mengkono sopo man pilih kelawan man pokok bufidin Wana suruh lani ngaline wong ilaman maring wong Dunahu kang sak ngisore man fidin yang dalam dunia pas kuru mongko nyukuri sopo wong apa hanya apa tapi delok wong dunia sing sak ngisore Misalnya gue duwe ning dunia mau duwe ontel tok Duwe ontel tok marat gak pati di duwe Terus delok wong sing uripe ning gone nyuwun sewu ning gone penampungan kadang uripe ngisor jembatan terus melarat cek diusir bojone KTP ne ilang ning dindi di bedak satpol PT ndelok kowe sak ngisore iki lah anak wong iku sing dikejar-kejar satpol PP ra DKTP melarat delok sak ngisore menapa ana Gus ya ono Wong sing ambekane wis nganggo oksigen dia apa macam. Aku cek iso mlayu dikejar satpol PP wong iki ora iso <laughs> mlayu. Wadah suga ya, yo keren aku, kono suga ora iso mlayu, aku melarat cek iso Ayu, nah, iya. pokoknya delok sangi sore terus. Lah nek motor aku aku paling isor. Berarti ke wong paling ra syukur. Nek status nawa kok paling <laughs> isor. Kere ra syukur. Tetep ngono sak ngisormu tetep ono. Wakah. Ya. Terakhir ya mau Dewi Mabu Zali. Nek kowe ra iso syukur blas moro kuburan dari monggo. Kalau uang kabeh yang mati warap-warap arep tau urip 2 menit, 3 menit. Mok kepengin kekuasaan nyekseni kekuasaane. aku kowe saya jek uh murid Wes sampai bengok-bengok dulu. Seluruh kamu yang sudah mati, tahu toh kamu ingin hidup karena aku aku jauh urip. Gawe aturan sopo aku gawe tali sopo aku gawe aturan, gawe kau itu gawe aturan. Kau yaga gawe aturan sopo aku taala atau ati ing protoan Oleh gawe aturan di ayanil awqati kelawan waktu-waktu tertentu. Misalnya sholat duhur ya wayai ngoniku, sholat asar ya wayai ngoniku, haji ya kudu mulai ulan-ulan tertentu. Kela yang na'a supaya orang ngalang-alangi ka ing sira anha sanging toat. Kela yang na'a supaya orang ngalang-alangi ka ing sira anha sanging toat. apa wujud tafifi wujude ngendi-ngendi. Taswif sanggup kata saufa kok engkau itu jenenge apa? Taswif. Wa wasa'alan longgar sopo Allah taala alika ing atase al waktu ing waktu Wa wasa'alan longgar sopo Allah taala alika ing atase sira al waktu ing waktu Ketapa supaya tetap laka ke sira. Ketap kau supaya tetap laka ke siropo hissotul ikhtiar yopo ya bagian ikhtiar bagian waktu ikhtiar atau bagian waktu sing sak karpe dhewe waktu nopo cara mriki mana nopo ikhtiar karpe dhewe hissotul ikhtiar yopo ya waktu sing longgar atau sak karpe dhewe Terus ini nih jadi Allah Ta'ala misalnya kayak waktu duhur, yang mulai lagi sering seringnya nganti dilusek misalnya. Mungkin waktu asar, kayak ngotot waktu maghrib. Karena apa dikai waktu? Ben wong ketika dipanggil Allah itu ada batas akhir. Jadi misalnya Allah manggil gue sholat zuhur dengan berakhirnya duhur misalnya setengah telu kan ada batas akhir. Nah ada batas akhir kira ngendo-ngendo mereka gelem setengah telu berak berakhir. Tapi Allah ngekei waktu wajib misalnya duhur kan antara dua jam setengah. Nah dua jam setengah itu supaya anda jatuhkan pada waktu sing gue seneng tenan. Misalnya adekan Allah wajib nolnya awal waktu kan Misalnya wong tengah-tengah mangan, jebule ono adan. Terus mesti muga um, wajib apa tuh kan? Wah, salat wis ngel-ngelo wong tok wae tengah-tengah mangan. Ono adan. Iku sing wong mangan, ana wong antena anyar utawa wong macam-macam ora repot. Jadi sampai ibadah dianggap problem. Mau mau wajib apa letu kan tengah-tengah numpak sepeda motor atau tengah-tengah mangan itu berhenti. Allah orang ini itu ya keben duwe tadi waktu ikhtiar. Wong fanatik awal itu ya cukup wong bodoh-bodoh masalah. Rian zaman Nabi ku boten, Nabi ngendikane biasa ida wudi al asha. Nak mangan sore atau mangan malam wis sedia nawa hadratil isya atau ana dan isya ya fakot timbul asha kue mangan se. Jadi nise Nabi ku ana wong awal waktu ngantuk banget. Nak sholat ku kira-kira malah kacau. Jadi nek ana waktu sholat kowe ngantuk ya turu. Tapi saya ini jauh bodoh masa lu, kalau anak-anak waktu itu dosa. Dia anak-anak waktu itu, apa? Dosa ini buat tenang, saya anak ah. sing seneng ngotong di tapi rasa masjid-masjid. Paham ya, anak bin awal waktu, awal waktu dewe, tapi rasa apa? Masjid-masjid, no, biasa malam. Malah ini pondok lirboyo ini, ini kalau gak ada sanat mutasi. Bahamun ini ngaji ini dengan lirboyo, lirboyo ini sholat akhir. Kalau ingin ini, ziarah dengan bakarim ini, kalau ini setengah enam, ini alun-alun nganjuk kalian Hasan anak kulo mangan itu dugi Lirboyo ini terus pas sholat maghrib isma ya isa nih jadi kulo pas jamaah teng kata teng Anwar teng ini padha Mbah Mulu nggak maghrib gue akhir subuh ya akhir memang ada ulama yang sanati sholat itu gue guling ilingan nah awal waktu itu gak wajib ya tujuannya no ilmu nah awal waktu itu kurang wajib Meskipun ya awal waktu kita sepakat, tapi masalahnya nak kabeh awal waktu, kok saya sholat jadi ya problem. Problemnya wong yang tengah perjalanan, wong sing sedang makan, wong sing sedang asik. Ya misalnya wong di bayi, ibu-ibu di bayi lagi nyusui. Lagi rong sedotan terus ono adan. Ibu melayu, walah nangis kabeh. Tapi baru kayak waktu ikhtiar, wis kita ambil seperempat jam atau setengah jam mesti anak itu wis turu. Toh waktu duhur ija ono rong jam. Jadi nah, pentingnya ulama. Mulanya ono ulama sing ekstrim atau Wirboyo nunjuknya ono awal akhir waktu itu boleh. Saya nak sholat wakil. Wong yai bangun nak sholat subuh, ini jangan nganti puadak. Padahal kulo gak ngertos teng dalan. Wong kulo nate batu riga, gado subuh subuh awal, e ngopi bae kulo. Bocah pujian nganti bengok-bengok main semprot. Orang sing nutuke kentong tong tong subuh <laughs> ya semprot. Ya mulai maksudnya ya yai nggih ya, ya, jago sampe kulo. Ya kok guyu tok di demo guyu tok santai. Ora Orang kotor arek yo ya, ora ning dalan. Yo ngerti santri do protes solo, <laughs> ya senang. Malah cerita kula ngeten. Dadi dawuhe Nabi nak salat awal waktu fadluwa, nak tengah-tengah iku rahmatullah. dan nak guri-guri iku afuwa di sepuro pengen. Jadi sing golek fadhole sakeh, sing golek rahmate sakeh, aku di sepuro sakeh. Kalau <laughs> riyen lagi ya guyon, tapi ternyata Lirboyo itu begitu. Kalau serah sholat pondok gede akhirnya Lirboyo mbek sarang. Kulo bapak-bapak kulo awal, padha-padha Quran rata-rata awal. Ya begitu. Jadi umpama awal kabeh itu ya nanti jadi masalah. Umpama akhir kabeh ya jadi masalah. Lah sementing saiki iku sanut hikam Allah gawe waktu iku, Waktu akhir iku ben gak ditaswif, ben ono batas akhir. Tapi gawe longgar ben ono waktu ikhtiar. Jadi mpun penak. Mpun iki mpun penak mun tengah-tengah. Makanya kata kulo niku teng naruhan ini jarang imami, tapi kalau kapan-kapan imami, tapi kalau jarang, tapi purun kalau imami purun kapan-kapan, tapi kalau ini jarang. Itu tujuan ngot, kulo ngoten. Kanjeng Nabi ini niku imami terus, tapi sering ngutus sahabat imami. Tujuannya Nabi ya ngoten, orang kudu pemimpin udah jadi Tapi umpama Nabi kok makmum terus, Enggak uang yang ribet. Tapi Nabi imam terus, Enggak uang kudu jadi imam yang terbaik. Mulane Nabi sering imami tapi sering jawab solu khalfa mangkola la ilaha illallah. jadi ini fakta itu misalnya syarat imam kudu alim wongi bener soleh suaranya apik bajunya apik ini ini itu cara fakta nah cara nabi gampang solu khalfa mangkola la ilaha illallah. Mulanya akhirnya Nabi nanti sukses jadi makmum. Abu Bakar niku diutus imam. Mereka Nabi gerak. Ketika ngentuk orang rokaat, nopo sak rokaat kan Nabi rawuh, terus ngeke isyarah maka naga. Kui tengok-tengok nih kono. Abu Bakar gak enak, awal hasil Abu Bakar tetap mundur, Nabi maju. Akhirnya gak sukses, imami Nabi gak sukses. Perkara Nabi akhirnya gak sempat jadi makmum. Tapi ada satu peristiwa yang disepakati ahli hadis, Abdurrahman bin Auf satu-satunya sahabat yang sukses imami Nabi. Jadi ini satu perjalanan, Nabi itu entah ada apa itu apa kodul hajat dia nak buat nanten WC terus Nabi jauh sekali ngambil serak. Ana waktu mancing, iru ana tenan. Barang waktu mancing sahabat-sahabat dari Nabi kok awal waktu tapi imamnya kok rasira ono. Mas ono teh jauh Nabi awal waktu di mati. Abdurrahman bin imami. Nabi rawo, makmum ngalik bar, ya Abdurrahman bin Auf. Lah nek Kabeh sahabat ra tau ngimami Nabi, aku tahu. <laughs> Ngene walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn auf wa lahul fadlul abad. Mulane sampeyan ilmu hadis ning Alfiatus Sirah no. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn auf wa lahul fadlul abad. Nabi saurip-uripe ra tau dadi makmum sukses nganti salam, kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Mulai ini nek ini dia kabar dia ini kabar dia. Kau tahu ini imami uang paling apa saat dia. Hmm, jadi kadang-kadang dia ibu imami bareng gitu sih. <laughs> Jadi itu, itu syariat selalu begitu syariat. Ideal imam itu kaza wa Tapi nabi dia secara dawah solu khalfa mangkola. Ya ya ya. Lalu mau menuruti ini fakta imam kudu paling alim suarane paling apa. Dan aku yang melakukan melaku nih gue masjid, gue ngerasa apal Quran, imamnya makhluk tidak bener, ngapunten guys, yang paling berhak pulau nih. <laughs> ya kan gak habis orang otong kono-kononan, mulanya seperti itu buat percaya, ojo imani teman-teman, ya pokoknya aturan nabi sallu khofa mangkola, la ilaha illallah, misalnya imamnya ini fatihah rapati bener, ruku rapati bener, sanggup baik, kita iman nih, makmum kono, murah kok terus gue wacana mu apa, lu ngerti takrib lho, mungkin terus. Ampun nah, tadi ini aturan ini ngaten. Yang terbaik yang jadi imam. Nah, gue itu tengah-tengah imam terus gurumu teko. Ah, aku rasa salah mundur ganti aku. <laughs> ya ora ngono itu Ya yang ngono lho itu jenis syariat ya terus kabeh ulama riyen ini sholat awal waktu tapi ana ulama-ulama kata Wirboyo sarang akhir wektu ngiling-ngilingan ngilangno dianggap wajib. balik balik bali ngiling-ngilingan ngilangno dianggap lagi. Nabi ku ora seneng mbek utang. Wes nabi nak kritik utang tak ngamen. Wong Mujahid itu kabeh mlebu swarga, gak ono hisab blas. Bareng nabi badhe ngendikan ono kundur kang sedelok galek meneh ilat den. Hadza qala li Jibril, kecuali masalah utang. Mbok mujahid la hisab billah iki audit nak masalah apa utang. Tapi nabi dhewe kabundut ninggal utang. Mereka guling-gulingan perso nabi nak umat itu benih. Ya dalam utang itu gede, gede baju kurang. Saya gimana BPKP warga ini gede. Semuanya kayak so keting teman-teman mau tinggal di ganti mati, paham ya? Iku ora niat atau tapi deh itu. Ya semuanya itu ya semoga ini aku nabi nih wong agak. Mulanya penting ngaji. Gue so sok suci. Tapi orang hadis nabi anti dan gue sok suci anti. Dia wae nabi pas gak bundut ninggal lorohen. Wis ngono Nabi, mergo Nabi ne wong akeh. Nabi sering ngendikan ya umul qauma aqra'uhum li kita billah. Itu yo ya hadise Nabi. Dadi nek iso imam sing ideal, tapi Nabi yo ya dawuh sallu khalfa man qala la ilaha illallah.